Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala marilah eh, sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan langsung oleh Al Ustaz eh, Zulkifli Muhammad Ali dan uh, sekali lagi uh, sekali lagi bagi Anda yang ingin uh, bertanya ya, nanti akan kita uh, buka sesi uh, tanya jawab ya setelah Ustadz memaparkan uh, materi yang uh, akan beliau sampaikan. Ya para pemirsa, mari kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dan kepada Al-Ustaz dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.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 نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد Masyiral muslimin arsyadani wa iyakumullah Puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmatnya semakin sempurnalah amal-amal soleh kita Dan dengan nikmatnya tetap terjaga iman kita sampai pada hari ini Dan semoga sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita Salawat dan salam untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwafillah yang kami muliakan, eh, lanjutan daripada tema kita 10 pembatal syahadat atau 10 pembatal keimanan, keislaman dan kita telah menguraikan 7 diantaranya Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sempurnakan sampai nomor yang ke-10 8, 9, 10 Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan Yang ke-8, pembatal keislaman yang nomor 8 Yaitu Percaya Ada orang yang percaya Bahwa ada orang tertentu di antara umat Nabi Muhammad ini yang mereka tidak wajib untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang tersebut mempunyai keleluasaan untuk keluar dari syariatnya. Kalau ada perintah agama di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ada orang-orang tertentu yang diyakini oleh orang ini Apakah orang tertentu itu wali dianggapnya ataukah gurunya? Hmm? Orang ini sudah tidak tersentuh lagi oleh perintah yang hukumnya wajib, tidak lagi tersentuh oleh haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu seluruhnya menurut keyakinan orang-orang yang macam ini ya, itu seluruhnya adalah orang yang ada di makam syariat. Hmm. Orang yang ada di makam syariat, jadi baru sebatas kajian kulit tetapi tetapi gurunya itu persangkaannya ya Sheikh Anu itu persangkaannya ya orang yang sudah mempunyai keramat ini dan itu dia sudah ada di makam yang tertinggi makam hakikat ma'rifat ibarat Allah yang kami muliakan kita ingin bertanya kepada orang-orang yang punya keyakinan tersebut tidakkah mereka mempelajari Al-Quran ini tidakkah mereka benar-benar memperhatikan bagaimana Rasulullah yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru dinobatkan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya seluruh para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, Ana atqakum billah, dari seluruh kalian yang ada ini dan sampai hari kiamat saya adalah orang yang paling dekat dengan Allah yang paling bertakwa dengan Allah. Artinya tidak ada makam siapapun di muka bumi ini yang melebihi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm? Akan tetapi coba lihat bagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu tepat lima waktu berjemaah di masjid dan mengimami jemaahnya. Bagaimana saum beliau tidak pernah beliau tinggalkan Senin dan Kamis. Bagaimana sedekah beliau? Beliau adalah orang yang paling dermawan di muka bumi. Bagaimana dengan uh, qiyamul lail beliau bahkan sampai bengkak kedua betisnya saking lamanya beliau berdiri dan panjangnya baca ayat. Kok bisa-bisanya ada orang yang punya keyakinan bahwa fulan fulan Syekh Anu Syekh Anu sudah tidak lagi tersentuh oleh kewajiban syariat karena itu baru sebatas kajian kulit, itu baru sebatas kajian yang rendahan ya. Sementara Syekh kami sudah sampai ke tingkat hakikat. Siapa itu Syekh Syekh, syekh yang mereka katakan ini? Siapa itu yang mereka sangka guru-guru besarnya yang sudah punya karamah ini dan itu? Hah? Apakah mereka lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ada ayatnya mengatakan bahwa gurunya lebih mulia sementara Rasulullah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran berulang-ulang? Atau adakah kitab yang lain yang lebih daripada Al-Quran ini? Sementara talbis iblis, perangkap iblis dalam kitab uh, Ibnul Jauzi rahimahullah, perangkap iblis benar-benar pandai Ah ini Al-Quran kan cuma Al-Quran yang tertulis Kita belajar kepada Al-Quran yang tidak tertulis Innalillah Al-Quran yang tertulis saja dia belum tahu Belum mengerti Masa belajar dengan Al-Quran yang tidak tertulis Ini baru Al-Quran yang tertulis Kita ingin eh, mengambil Al-Quran yang Ini baru Al-Quran yang tersurat Kita ingin Al-Quran yang tersirat Ini adalah syubhat ibarat Allah Syubhat yang membuat manusia sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Hamba-hamba Allah yang kami muliakan dalam keyakinan kita. Dan ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Coba buka Al-Quranul Karim di rumah masing-masing ya, hamba Allah. Lihat surat al Imran. Surat yang ketiga. Perhatikan nanti di ayat yang ke-19. Juga nanti perhatikan di ayat yang 31, 32, begitu juga ayat 85. Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut. Ayat 31 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini yang pertama. Qul katakanlah in kuntum tuhibbunallaha jika kamu adalah orang-orang yang mencintai Allah, fattabi'uni. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, siapapun kamu, ayat ini ya. Allah melanjutkan firman-Nya, fattabi'uni, hai Muhammad, katakan pada mereka-mereka itu, fattabi'uni. Kamu wajib ikut aku. Kamu wajib ikut aku siapapun orangnya. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, jika kamu memang mengaku cinta kepada Allah, kamu ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah, siapapun kamu, katakan pada mereka, "Hai hey Muhammad, fattabi'uni." Kamu wajib mengikuti aku. Jadi, cinta Allah itu bersyarat. Syaratnya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masa ada keyakinan bahwa ada orang tertentu yang tidak terkena syariat, yang sudah melangkaui uh, uh, langkahan syariat. Hah? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bukankah ini adalah peduli pedayaan syaitan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah Subhanahu taala memberikan rahmat kepada beliau. Salah seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Beliau mempunyai pemahaman uh, salafus saleh, termasuk di antara ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ini suatu ketika dalam solat qiyamul lailnya dia didatangi oleh sesosok orang tua dengan jubah putih, dengan jenggot yang putih, dengan uh, sorban yang putih, melayang-layang dari langit, bercahaya badannya, kemudian mendekati terus, mendekati terus. Hmm. Kemudian orang tua itu berkata, "Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan berita gembira kepada engkau." Apa katanya? Wahai Abdul Qadir Al-Jailani bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat engkau melebihi seluruh manusia yang ada. Sesungguhnya Allah telah melepaskan engkau dari segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkannya untuk hamba-hambanya yang biasa. Engkau sudah sampai ke makam yang luar biasa. Maka tidak ada lagi perintah-perintah untukmu. Jika engkau beribadah, itu tidak akan menambah nilaimu apa-apa di sisi Allah karena engkau salah sampai pada puncaknya. Jika engkau bermaksiat pun engkau telah diampunkan dosa-dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Apa reaksi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengarkan pernyataan ini? Segera dia mengambil pasir yang ada di dekatnya, kemudian dan ingat ya zaman dulu belum ada keramik, belum ada jadi masjid pun masih masih di atas tanah seperti itu. Dia mengambil pasir di dekatnya, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ka'ani ya iblis. Ya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Pergilah engkau, menyingkirlah, menjauhilah dan menjauh engkau dari diriku wahai iblis. Kalau orang sekarang itu udah nyangka betul, malaikat itu. Kalau orang sekarang mungkin sudah terpedaya, wah makamku sudah tinggi, ya. Sehingga bermunculah orang-orang yang merasa dirinya sudah menjadi nabi, yang merasa oh, makamnya itu sudah oh, sampai ke tingkat yang tertinggi. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bukanlah seorang ahli ibadah tanpa ilmu. Dia beribadah dan dia punya ilmu. <clears throat> Ini yang paling ditakutkan oleh syaitan yang terkutuk. Dia mencintai Allah, beribadah kepada Allah dan dia punya ilmu. Sementara ahli ibadah, dia tidak punya ilmu, mudah disesatkan oleh syaitan dan mudah dipedaya oleh syaitan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka bertakwalah kepada Allah. Kita tidak jauh lebih mulia daripada sahabat Nabi, jangankan daripada Rasulullah. Ketika Allah berfirman dalam ayat ini, "Fattabi'uni," ya. Hai Muhammad, katakan pada mereka-mereka, jika kalian ingin mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka saya ikuti. Berarti Rasulullah itu terikat dengan seluruh syariat. Apapun perintah Allah berlaku untuknya dan dia yang paling di depan mencontohkan kemuliaan dalam mengamalkannya. Apapun larangan Allah, Rasul yang paling jauh dari larangan itu sehingga beliau sama sekali tidak berani mengerjakannya. Masa ia ada ajaran yang seperti tadi ibarat Allah yang mengatakan bahwa dia sudah melampaui dan melintasi uh, batasan syariat. Ini adalah sebuah syubhat yang menyesatkan dari iblis laknatullah alaih. Maka kepada Allah sekali lagi kami nasihatkan diri kami dan kita bersama-sama. Tidak ada satupun manusia yang boleh lepas daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterangannya dalam Al-Qur'an. Tidak pula ada keterangannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenyataannya didapatkan Rasulullah untuk demi mengamalkan agama dan menegakkan agama habis-habisan sampai harus berperang ke medan tempur pun Rasulullah lakukan dan Rasulullah sekali lagi secara mutlak sudah ada rekomendasi pasti dan resmi. Sementara yang kita yakini selama ini bagi saudara kami yang di daerah-daerah di pelosok-pelosok yang kita yakini selama ini adalah guru kami sudah sampai ke makam yang tertinggi. Dia mendapatkan wangsit seperti itu. Ya. Dia sudah sampai ke tingkat koromah yang Masya Allah. Perlu diingat pernyataan Imam Syafi'i. Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mendengarkan Sa'ad bin Laith semoga Allah memberikan rahmat kepadanya berkata apabila <clears throat> engkau menyaksikan ada hal-hal yang luar biasa dan ajaib terjadi pada seseorang maka janganlah sampai engkau berkesimpulan bahwa orang ini adalah wali Allah janganlah engkau berkesimpulan bahwa orang ini adalah wali Allah sampai engkau menyaksikan kesamaan pada ilmunya dengan yang ada dengan Al-Quran dan Sunnah dan kesamaan amalnya akhlaknya dengan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa komentar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menekankan lagi, menekankan lagi dengan penekanan yang lebih tegas. Beliau mengatakan, apabila ada orang dengan penampilan agama, dengan gaya agama, yang mungkin saja pakai jubah putih, jenggotnya juga putih panjang, pakai sorban, tasbihnya gede ya, kemana-mana dia pakai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ni umpama ya kemudian banyak hal yang ajaib dan luar biasa terjadi pada dirinya. Apa kata Imam Syafi'i? Jika engkau menyaksikan orang dengan penampilan-penampilan agama dan dia mempunyai hal-hal yang luar biasa, hal yang sakti, janganlah sesekali engkau mengatakan dia wali Allah, janganlah sesekali engkau mengatakan dia adalah kekasih Allah sampai engkau memastikan akhlaknya sama dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah jika berbeda daripada yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah amalannya atau akhlaknya, maka dia adalah sekutu setan berjubah Islam. Allah, Allah, Allah. Benar-benar mantap Imam Syafi'i memberikan pernyataan ini. Dan Imam Syafi'i bukanlah orang yang serampangan. Sebagaimana terlebih dahulu Imam At-Tabi'in tadi, eh, seorang ulama At-Tabi'in tadi menyatakan pernyataan yang demikian dipertegas oleh Imam Syafi'i. Maka sekali lagi dengan ini kami mengharapkan kita bersama-sama mari kita tarajo. <clears throat> mari kita tarik kembali. Kita mundur lagi ke belakang. Sebenarnya mundur ke belakang, mundur dari kesesatan dan ke belakang lagi karena kita sudah menyimpang sesat kepada jalan yang yang lebih benar. Jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. <clears throat> Ibarat Allah yang kami muliakan, fattabi'uni, ikutilah aku kata Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW Bagaimana ibadah-ibadah beliau? Bagaimana dengan <clears throat> akhlak beliau? Itulah yang akan ditiru kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu memang mencintai Allah, hai Muhammad, maka kamu sekalian wajib mengikuti aku. Para guru-guru, para syekh-syekh, para wali-wali, para ungku-ungku, para tengku-tengku dan sebagainya, tidak tanpa terkecuali wajib ikut Rasulullah SAW. Lihat kemuliaan akhlak beliau, dan ini yang ditiru oleh seluruh para sahabat. Lihat ke ketinggian eh, budi beliau, lihatlah luar biasanya amal beliau, inilah ditiru oleh seluruh para sahabat. Dan Allah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Sungguh benar-benar telah adalah untuk kamu seluruhnya pada diri Rasulullah pada pribadi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir bagi siapa saja yang mengharapkan Allah ingin dapat ridha Allah ingin sampai ke tingkat cinta Allah sungguh pada Rasulullah contoh yang terbaik untuk kamu contoh yang terbaik jadi tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu tidak ada yang lebih baik وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Surah Al-Qalam Hai Muhammad, ini rekomendasi langit ini Langsung dari pencipta jin dan manusia dan pencipta alam semesta Sesungguhnya engkau sudah ada di puncak kemuliaan yang agung Di puncak akhlak yang sangat luar biasa Allah memuji Sehingga Allah mengatakan kalian mau dapatkan ridhoku, ikuti Rasulku Masa iya setelah Allah menyatakan pernyataan begitu, lalu ada lagi pernyataan lain yang ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran mengatakan bahwa dia bisa lebih mulia dari posisi, pada posisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini daripada syaitan dan iblis? Syekh Abdul Qadir Al-Jadani paham siapa yang datang kepadanya dengan tipuan kata-kata dan bahasa. Dia ada ilmu dan langsung menyingkirkan makhluk itu dan berkata, iya an ya iblis." Menyingkirlah engkau dariku Hai iblis. Dia tahu. Tapi kalau orang awam ahli ibadah, mungkin ibadahnya sudah 20 30 tahun, ibadahnya luar biasa, ilmunya dangkal, dia akan menjadi mangsa setan yang paling empuk ibadah Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nah ini <clears throat> setelah itu <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul katakanlah Allah war rasul. Seluruh kalian wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul. Artinya taat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah seluruh kalian Berarti dengan ini secara mutlak selama tidak ada dalil yang memastikan bahwa ada orang-orang tertentu yang keluar daripada perintah ini, maka perintah ini berlaku untuk seluruh manusia, jin dan manusia. fa'in tawallau jika mereka tidak mau, jika mereka berpaling daripada perintah ini, jika mereka ingin keluar daripada perintah ini, fa maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin. Perhatikan itu. Sesungguhnya Allah tidaklah pernah akan mencintai orang-orang yang kafir. Allah menghukumi kafir orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Orang yang tidak mau tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hah? Jadi ketika meyakini ada orang-orang tertentu yang sudah keluar daripada makam syariat, sudah tidak ada lagi perintah yang wajib untuk dia kerjakan, sudah tidak ada lagi larangan yang harus dia tinggalkan, kalaupun dikerjakannya dia tidak berdosa. Sementara Allah mengatakan bahwa karakter dan uh, amalan yang seperti itu, sifat sikap yang seperti itu adalah kekafiran. Innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Termasuk orang yang punya keyakinan begitu. Si pelaku dan orang yang punya keyakinan bahwa ada manusia tertentu yang sudah keluar dari garis syariat Allah, eh, maka orang ini dihukumi oleh Allah kafir. Ini pembatal keislaman yang nomor 7, yang nomor 8. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Begitupun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa pada ayat yang ke-59 ayat 60. Ha, demikian juga pada ayat yang ke-65 di surat Al-Maidah ya, surat yang, ke eh, yang kelima pada ayat yang ketiga dan seterusnya. Kita temukan banyak dalil-dalil di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan manusia dari kewajiban untuk tetap menjalankan syariatnya. Kewajiban untuk tetap menjalankan syariatnya. Justru Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya tentang himbauan Allah Subhanahu wa taala. Apa himbauan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ibarat Allah yang kami muliakan? Allah Subhanahu wa taala diceritakan dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya. Ia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Renungkan ini, ini hadis kursi firman Allah yang diwahyukan kepada nabinya dan redaksi redaksi firman ini diserahkan langsung kepada lidah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala telah menyeru Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku kata Allah, aku umumkan perang kepadanya nggak akan menang dan tidak akan pernah beruntung selama-lamanya orang yang berperang dengan Allah. Siapa yang menyakiti waliku, maka dia berarti menginginkan perang dariku. Aku berikan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya abdi tidak ada seorang hamba pun dari hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala Bishayin dengan sesuatu amalan ahabba ilayya yang amalan itu aku lebih cintai mimma alaih dibandingkan amalan-amalan wajib yang telah aku wajibkan kepadanya. Perhatikan ini pertama. Tidak seorang hamba pun yang melakukan amalan-amalan yang aku cintai amalan itu melebihi amalan-amalan yang aku telah wajibkan kepadanya. Jadi, cara mendekatkan diri kepada Allah yang pertama adalah melaksanakan amalan-amalan yang telah Allah wajibkan. Itu ada dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis. Begitu cara bertakarub kepada Allah yang pertama. Amalkan seluruh yang wajib-wajib. Kemudian berikutnya. Wala yazalu abdi nawafil. Dan apabila seorang hamba di antara hamba-hambaku senantiasa menjaga amalan-amalan nafilah untuk dalam rangka mendekatkan diri kepadaku. Hatta uhibbahu sampai aku jatuh cinta kepadanya. Fa'idha ahbabtuhu Apabila aku telah mencintainya Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih Aku akan menjadi kekuatan pendengarannya di mana dia akan mendengar dengan kekuatan pendengaran itu. Wa basarohul alladhi yubsiru bih dan aku akan menjadi kekuatan penglihatannya yang dia akan melihat dengan penglihatan yang telah kuberi kekuatan dariku itu. Wa yadahu allati yabtishu dan aku akan menjadi akan memberikan kepadanya kekuatan dari tanganku di mana dengan kekuatan itu dia akan memberikan yabtishu biha dia akan memukul dia akan bergerak warijlahu lati yamshi biha dan aku akan memberikan kepadanya kekuatan dari kekuatanku kepada kedua kakinya di mana dengannya dia akan berjalan wala in sa'alani la jika ia meminta berdoa kepadaku pasti benar-benar aku berikan permintaannya. Walai wala ini sta'anani wala ini sta'adani la u'idzannah. Dan sungguh jika ia memohon kepadaku perlindungan dari apa saja pasti langsung aku lindungi. Ini kan sudah level wali. Ini sudah level wali ini. Aku akan menjadi, aku akan menjadikan kepadanya kekuatan para pendengarannya yang dengan kekuatan dariku itu dia akan mendengar. Berarti bukan lagi pendengaran manusia biasa. Aku akan memberikan kepadanya kekuatan penglihatannya dengan penglihatan dari kekuatanku, maka dia akan melihat dengan kekuatan itu. Maka bukan lagi penglihatan seperti Umar bin Khattab. Beliau di Madinah Al-Munawwarah. Sementara bala tentaranya sedang berperang melawan musuh ribuan kilo jauh jauhnya. Dalam khutbah Umar melihat apa yang tidak dilihat oleh para jemaah. Lalu dia mengatakan, Ya Sariyatul Jabal, Jabal, ya? Umar menyeru dari ribuan kilo, 3000 kilometer. Menyeru, wahai pasukan, lari kalian ke arah bukit. Wahai pasukan, lari kalian ke arah bukit. Ibarat Allah, sedang khutbah. Allah perlihatkan kepadanya. Inilah dia basarahu alati yabsuru biha. Dan penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan itu. Aku berikan kepada kekuatan yang makhluk biasa tidak punya. Karena ini sudah tingkat wali. Tetapi apa cara untuk mendapatkan tingkat itu? Caranya adalah amalkan seluruh amalan yang telah Allah wajibkan dan terus meneruslah mengamalkan amalan sun sunnah. Dan tidak ada keterangan di hadis ini, di ayat atau apa, setelah dia dapatkan tingkat kewalian umpamanya ya, karomah-karomah ini dan itu, dia boleh melepaskan diri. Enggak. Justru ketika itu dia bermaksiat kepada Allah dan Allah akan cabut kembali kemuliaan karomah-karomah yang telah Allah berikan kepadanya. Para wali Allah pasti akan takut berbuat dosa. Sekali dia berbuat dosa, maka kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepadanya Allah cabut kembali hak-hak istimewa istilahnya Allah cabut kembali. Nah, ibarat Allah. Jadi kami menasehati diri kami agar jangan sampai merasa besar diri. Kami menasehati para guru-guru kita yang kita cintai, kita muliakan agar jangan sampai terpedaya dan jangan sampai menipu para murid-muridnya dan kami menasehatkan para pemirsa di mana saja berada jangan kita terkesima ya dengan orang-orang tertentu yang punya karomah ini dan itu kecuali kita timbang bagaimana ibadahnya Bagaimana akhlaknya? Sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Ngikut Rasul nggak? Kalau iya, berarti ini wali Allah. Kalau iya, berarti ini koromah. Kalau tidak, berarti ini dari syaitan. Segala keajaiban dan keluar biasaan, kesaktian yang muncul dari orang-orang yang amal ibadahnya tidak sama dengan Al-Quran. Bahkan tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau juga serampangan dalam memanfaatkan waktu banyak maksiatnya atau dia punya kesaktian ini dan itu hanya dengan zikir ini dengan zikir itu percayalah orang ini sudah mendapatkan kekuatan itu dari setan dan kekuatan itu akan lemah bila berhadapan dengan sebenarnya dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Allah telah mengatakan, Allahu la yuhibbul kafirin. Allah menghukumi kafir keyakinan seperti itu. Semoga ayat yang kami bacakan dan hadis yang tadi kami uraikan menjadi pukulan yang yang menyembuhkan, menjadi obat yang pahit tetapi menyembuhkan dari pemahaman kita yang selama ini sakit, dari pemahaman kita selama ini tidak benar. Itu yang kedelapan, yang kesembilan, pembatal keimanan atau pembatal syahadat yang kesembilan. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari yang nomor sembilan ini, yaitu <clears throat> mendukung orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, ya, serta membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Siapapun yang mendukung kaum musyrikin, siapapun yang mendukung kaum musyrikin, yang mendukung orang-orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin <clears throat> di daerah manapun, umpamanya Palestina. <clears throat> kaum muslimin di Palestina, mereka jelas-jelas dizalimi pada hari ini. Mereka jelas-jelas ditindas. Tidak rahasia umum lagi, Israel adalah penjajah yang benar-benar keterlaluan. Didukung dan ditopang oleh kekuatan barat mengatasnamakan PBB atau apa kita nggak tahu. Dan ada umat Islam yang tega membantu mereka dalam rangka menindas muslimin Palestina. Maka siapa yang melakukan ini? batalah imannya, gugurlah syahadatnya. Wa ta'ala al Begitu juga kejadian yang sedang menimpa saudara kita di Arakan pada hari ini. Ya? Di mana saudara kita di Rohingya pada hari ini dizalimi, dikejar-kejar, diusir dari negerinya, ditangkap, dibunuh puluhan ribu jumlahnya yang sudah meninggal dunia. Baik anak-anak kecil, orang tua, wanita-wanita tidak peduli. Masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya dibakar, hartanya dirampas, Al-Quran dihinakan. Mereka terusir ratusan ribu di seluruh ada di Pakistan, ada di Bangladesh, ada di, di lari ke Malaysia, ada lari ke Thailand dan sebagainya. Ha? Ada yang hanyut sampai ke Indonesia. Masya Allah. Ada yang tega dari umat Islam ini membantu pemerintahan ya- ya- eh, Myanmar umpamanya junta militer Myanmar, maka orang ini secara hukum dalam syariat dalam akidah Islam sudah keluar dari Islam. Begitu juga kisah yang terjadi saat ini, kita tragis umat Islam Sunni yang ada di Suriah pada hari ini. Mereka jelas-jelas ditindas, maka jelas-jelas dizalimi, dibantai dalam jumlah yang sekarang ini sudah mendekati 100 ribuan orang. Sudah hampir berjalan tiga tahun dan banyak umat Islam yang merasa dirinya muslim. Tega membantu orang-orang kafir atau orang musyrik seperti yang terjadi pada pemerintahan resmi e, eh, Suriah pada hari ini itu Syiah Basariyah. Nusairiyah. ibarat Allah yang kami muliakan. Siapa yang membantunya? Maka di dalam ayat Allah, di dalam ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bermanfaat salam salih menyatakan keluarnya orang ini dari Islam. Batal syahadatnya, walaupun jidatnya hitam saking banyak sujudnya. Walaupun kantongnya itu jebol terus untuk membantu yang ini dan itu untuk kebaikan lah, ya. Tetapi dia juga membantu orang-orang kafir dalam rangka memerangi atau orang musyrik dalam rangka memerangi umat Islam, maka batal imannya gugur syahadatnya. Ibarallah masyiral muslimin arsyadani wa yakumullah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 257 contohnya. A'udzu billahi الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka-mereka itulah penduduk neraka. Mereka di dalamnya kekal. Siapa itu? Orang-orang yang membantu, yang menolong para tauhid ya, yang bergabung kepada mereka, berwala kepada mereka, memberikan loyalitas untuk mereka. Sedangkan berwalak biasa saja ini sudah menjadikan mereka sebagai penduduk neraka. Memberikan loyalitas, kesetiaan ya, kemudian keberpihakan. Ini arti daripada uh, mengangkat wali para tauhid. Tauhid ini siapa? Seluruh musuh-musuh Allah yang jelas-jelas memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada kaum muslimin di satu daerah dimanapun, apakah di daerah di Indonesia ini atau di luar negeri, lalu kita sebagai umat Islam malah berpihak kepada yang memerangi, lalu ikut membantu mereka membela nama baik mereka segala macamnya dan memiliki eh, menjustifikasi, melegitimasi dan membenarkan apa-apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam di suatu daerah yang lain, maka kita masuk ke dalam himpunan ayat ini. Silakan baca kitab-kitab tafsir yang maksur bil maksur seperti tafsir Al-Hafidz Ibnu kathir, tafsir At-Tabari Al-Qurtubi dan sebagainya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi kekufuran orang-orang yang membantu orang-orang kafir yang sedangkan orang kafir itu sedang memerangi umat Islam hmm? dalam rangka memerangi umat Islam. Nasallallahu taala al-afiyah ibadallah yang kami muliakan. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء Allah menyatakan berlepas diri dari setiap orang beriman dari setiap orang beriman yang mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir yang mereka memberikan kesetiaan, pembelaan, perlindungan dan bantuan kepada orang kafir. Setiap orang beriman Allah katakan falaisa minallah fi syait. Itu tidaklah dari Allah sedikit pun saja ajarannya seperti itu dan Allah berlepas diri daripadanya. Rasul pun berlepas diri kepada daripadanya dan bahkan dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis qudsi sahih Bukhari Muslim yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah. Semoga Allah ridha kepadanya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ini yang kedelapan. Yang ayat yang kami bacakan tadi ada dalam surat Ali Imran ya pada ayat yang ke-28. Masyarakat muslimin bisa eh, melihatnya dalam Al-Qur'an di rumah kita masing-masing seperti biasa kalau kita sedang taklim dan kajian maka kita akan didampingi selalu di depan kita Al-Qur'an dan terjemahannya. Taib ibarallah masyiral muslimin yang kami muliakan. Nah, ini yang kedelapan. Jangan sekali terlibat apapun bentuknya termasuk mendukung memberikan informasi ya dengan media yang kita punya ternyata kita berpihak kepada orang-orang kafir ikut menyebarkan dan kita ikut bekerja di situ oh, Ustadz saya kan cuma bekerja tetapi kita sadar bahwa ternyata media ini sedang sedang menyebarkan racun fitnah kepada umat Islam yang dizalimi sehingga opini publik malah berpihak kepada pihak yang menzalimi nah umat Islam bekerja di media seperti itu akan terjebak ke dalam hukum ini bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sesekali kita pernah ada di barisan orang-orang yang sedang berkonspirasi untuk menghabisi kaum muslimin dan umat Islam serta menghancurkan Islam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Taib Allah masyiral muslimin yang kami muliakan. Ini yang ke-9. Yang ke-10 nanti mungkin setelah uh, jeda berikut ini insyaallah taala. Ya, uh, para pemirsa Wisal TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan memasuki eh, sesi tanya jawab. Uh, atau uh, bagi anda yang ingin berinteraksi uh, anda dapat ber, uh, menelpon ataupun uh, mengirimkan pesan singkat di nomor 087777694456 saya ulang sekali lagi 0877776944456 <coughs> nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, Sir. Nah. Ya. Uh, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Nampaknya terputus. Iya. Yeah. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, uh, dengan Bapak siapa di mana? Saya Ahmad Fadli Pak di Sabang nih Pak di Aceh. Iya iya. Aceh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ya, saya ingin menanyakan Pak sekarang ini kan banyak ini Pak yang pelajari pelajari tentang pikir. Uh, ah, pertanyaannya Pak, kita uh, ah. Ya langsung saja Pak. Ya, pertanyaannya Pak, bagaimana kita sebenarnya untuk mengikuti kajian zikir Pak? Oh iya, kajian ya. Dan zikir ya. Mau menanyakan itu Pak. Ah iya. Mau menanyakan tentang zikir Pak. Iya, iya. Iya, iya. Sudah? Iya, iya. Bismillah, barakallahu Bapak yang ada di Sabang ya. Bagaimana kajian dan zikir? Masya Allah kita tahu dalam Al-Quran ini perintah untuk melaksanakan zikir itu sangat banyak Qulullah dzikran katsira bersikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ada hadis Rasulullah menghasung kita untuk menjadi ahli zikir dan sibuk dalam majelis-majelis zikir tetapi ingat memahami Al-Qur'an dan memahami As-Sunnah tidak boleh hanya melalui kulitnya dia dipahami langsung dengan mempelajari praktek yang dipraktek dipraktekkan oleh Rasulullah itu seperti apa? Bukankah Rasul dalam muttafaqun alaihi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengatakan man ahdatha fi amrina hadha laisa alaihi ma, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun siapapun yang mengarang-arang cara mengarang-arang cara dalam urusan kami ini dan kami tidak pernah mencontohkan mengajarkan mempraktekannya bahwa amalan itu ditolak bagus zikir contohnya terjadi di zaman siapa eh, Abu Musa al-Ash'ari setelah Rasulullah wafat ini Abu Musa al-Ash'ari pucat wajahnya lalu bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud ditanyakan oleh sahabat Rasul yang mulia ini ada apa gerangan dengan wajahmu kenapa begitu pucatnya engkau pasti akan mengingkari sesuatu yang aku aku ingkari saat ini. Ada apa? Kau pergi ke aula sana dan lihat apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat di situ. Maka bergegaslah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ke tempat yang ditunjuk oleh sahabat Rasul Abu Musa al-Asy'ari tadi. Sampai di situ terbelalaklah biji matanya melihat apa yang dipandangnya, apa yang dilihatnya. Kelompok manusia sedang membuat semacam lingkaran-lingkaran ya. Beberapa kelompok ini, sekelompok, sekelompok, sekelompok, sekelompok. Ngapain mereka? Mereka seperti orang menghitung batu. Setelah didekati masing-masing membaca subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yang lain alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah berarti itu masing-masing jumlahnya 100 100 100 100 100 ya masing-masing sibuk dengan Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar kan bagus tuh zikir hmm. bagus <clears throat> tinggi langsung nada suara Abdullah bin Mas'ud ya zaman itu para sahabat ini ala raksi wal ain betul-betul dijunjung tinggi dan dimuliakan oleh para tabi'in yang sedang kerja itu para tabi'in ini apa yang kalian lakukan ini? Suaranya melengking tinggi. Terperanjat seluruh mereka yang ada di ruangan itu. Melihat guru besar mereka, Abdullah bin Mas'ud datang. Wahai sahabat Rasul yang mulia, wahai guru kami, kami sedang berzikir seperti kau lihat. Kami tidak mempergunjingkan orang, kami tidak berkata-kata yang kosong dan kami tidak menghabiskan waktu. Kami sedang berzikir kan bagus nih, kan begitu. Ini asumsi selama ini kan, ini bagus nih, apa salahnya? Apa yang dijawab oleh apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Semoga Allah terus memberikan ridha kepadanya. Jawaban beliau, demi Allah. Demi Allah, belum lagi rapuh dan hancur tongkat Rasulullah. Belum lagi musnah pakaian Rasulullah SAW. Belum lagi pecah uh, peralatan dapur Rasulullah. Kalian sudah berani melakukan apa-apa yang Rasulullah tidak melakukannya. Kan yang kami lakukan ini zikir guru. Caranya kata Rasulullah. Coba dilihat itu. Iya zikirnya bagus tapi caranya sesuai nggak dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Jadi pertanyaannya begitu. Jangan memahami ayat dan hadis hanya sebatas oh ada perintah berzikirlah kamu itu kan wawnya waw jamak berarti zikirnya berjamaah. Kemudian kita lakukan yuk zikir berjamaah. Kita lihat praktiknya Rasulullah mengamalkan ayat itu bagaimana. Begitu. Begitu. Bukankah Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadaku. Wa mislahu ma'ahu dan yang semisal dengan Al-Quran yaitu sunnahku. Tugasku diutus untuk menjelaskan isi ayat ini. Kalau seandainya, kalau seandainya Rasulullah tidak untuk ditiru dalam rangka bagaimana cara mengamalkan perintah Allah, nggak perlu beliau itu dikirim oleh Allah. Cukup Al-Quran turun dari langit, plok, nah udah jadi petunjuk. Masing-masing kita berinisiatif lah, berijtihad lah untuk memahami apa adanya yang bisa dia pahami dari ayat itu. Tapi Rasul diutus untuk menjelaskan gini cara mengamalkannya. Hati-hati kalian ya. Gini cara mengamalkannya, gini cara mengamalkannya. Itu yang disebut dengan sunnah. Itu disebut dengan sunnah. Kembali kita kepada ayat tadi. Kalau kamu ingin mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, maka ikuti aku. Katakan pada mereka hai begitu Muhammad. Ikuti aku. <clears throat> Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi saya mungkin tidak akan berdalam-dalam mengomentari pertanyaan dari Bapak kita di Sabang tadi. Nasihat saya adalah coba tanyakan. Tanyakan. Carilah, bedahlah adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya dan juga para sahabat melakukan apa yang Bapak pertanyakan tadi? Itu tugas kita bersama. Seumur hidup saya menuntut ilmu sampai saya ke Mesir selama empat tahun. Saya melanjutkan studi saya di Tripoli, Libya selama empat tahun. Ya, dan saya juga berguru di gaung masyaih-masyaih dunia sampai menamatkan bahkan sampai dapat sanak tentang masalah hadis Ibarat Allah yang memuliakan, kami belum pernah menemukan adanya tuntunan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang tadi ditanyakan. Wallah alam kalau ada yang mempunyai ilmu lebih daripada apa yang kami ketahui, kami akan kejar dan kami akan berilmu kepadanya, menuntut ilmu kepadanya. Kami tidak akan sungkan. Tapi tolong, betul-betul ada dalil yang akurat bahwa Rasulullah melakukan ini dan itu. Begitu saja, apapun pertanyaan mengarah ke arah situ, jawaban saya seperti ini. Jawaban saya adalah seperti itu. Saya siap berguru, dan menimba lagi ilmu kepada orang yang mempunyai kelebihan tapi wajib dengan dalil yang jelas sama Al-Qur'an dan sunnah serta contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. khairan. Hmm. Eh, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Ismail di di Medan. Ya, Abu Ismail di Medan. Langsung saja Pak pertanyaannya. Ada Pak ya? Iya. Semalam kan Ustaz Khalid ke apa? Oh, iya, Bapak halo ya. Ber, ber, semalam Ustaz Khalid berceramah di, di, di apa? Di Wisal Tiki kan? Ya, uh, Bapak uh, kalau kalau pertanyaannya tentang Ustaz, uh, eh, uh, materi Ustaz Khalid mungkin nanti ditanyakan nanti ini yang uh, kita tadi saya sampaikan pertanyaannya tidak keluar dari tema kita pada uh, pertemuan kali ini Pak silakan. Oh, kalau oh, kalau bertanya tentang seputar uh, uh, yang di, materi yang sampaikan Ustaz Khalid uh, nanti bertanyanya pekan depan gitu Pak. Iya iya ya Pak. Uh, gini Pak, ada sekitar pajak jamaah yang mengajak kita tiga hari, 40 hari dan dan itu bagaimana Ustaz? Itu boleh kita mengikuti mereka. Amin. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Jazakallah Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Masyarul muslimin yang kami muliakan. Barakallahu fiik kepada Bapak kita dari daerah mana tadi? Dari Medan. Dari Medan. Uh, semoga Allah mencintai dan meridhai Bapak dengan amal soleh dan hati Bapak yang baik insya Allah ya. Nah, ada jemaah yang ngajak kita untuk keluar tiga hari. pengawalan pemudakan karena kan sudah kita terangkan yang diikuti itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang diikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah apapun yang bisa mengajak kita kepada memahami Al-Quran dan Sunnah maka kita akan ikuti apapun ya tetapi sekali lagi segala sesuatunya wajib berlandaskan ilmu dalilnya jelas ayatnya jelas hadisnya jelas dan dipastikan Rasulullah mengamalkannya seperti itu nah adapun masalah Eh, keluar tiga hari, keluar tujuh hari dan sebagainya. Ini menjadi perdebatan. Saya jadi bingung gitu kaum muslimin. Kenapa bingung? Kalau dilihat ya, di zaman Rasulullah itu nggak ada pesantren, pesantren nggak ada. Pondok pesantren yang seperti kita sekarang atau mungkin SD, SDIT, ya, SMPIT, ya ataupun eh, eh, boarding school dia sampai Universitas Islam itu nggak ada di zaman Rasulullah masing-masing sekolah itu punya kebijakan-kebijakan tersendiri ya, ini tiga tahun ini enam tahun ini kan punya kebijakan kebijaksanaan sendiri dalam rangka menuntut ilmu ini mencukupkan di tempatnya seperti man-man Asli AA Ali ternyata dua tahun saja ya. iya. ada man Ali yang satu tahun ada man Ali yang enam bulan itu kenapa menetapkan begitu apakah ini seluruhnya sesuatu yang mungkar tidak itu adalah dalam rangka yang seboleh oleh Imam dengan istilah jibillah ya adalah sarana maka itu boleh saja dipakai. Kalau itu dalam rangka untuk karena saya merasa sibuk selama ini begitu ya, saya merasa sibuk selama ini eh, dengan ngurus dunia, ngurus keluarga untuk belajar agama nggak ada. Kalau bisa dengan saran seperti itu kita bisa memanfaatkan seluruh waktu kita untuk belajar, kenapa tidak? Ya. Akan tetapi kalau sempat itu dikatakan beginilah sunnah, kita harus mempertanyakannya. Mana dalilnya bahwa Rasulullah keluarnya tiga hari? Mana dalilnya kalau Rasulullah keluarnya tujuh hari? Dan seterusnya. Tapi kalau dalam rangka saya untuk belajar agama dan saya hanya punya waktu tiga hari dalam sebulan umpamanya, nggak ada masalah, bagus, ada fasilitasnya, ada rombongan yang sudah terbiasa melakukan itu, tetapi wajib ilmu yang kita kejar di situ, ilmu dan bagaimana cara mengamalkan ilmu, bukan untuk ikut-ikutan, ya. Nah saya sesungguhnya saya, saya mencintai seluruh saudara saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mencintai seluruh saudara saya mencintai Rasulullah dan para sahabatnya tanpa beda dan tanpa memisahkan siapapun termasuk saudara kami yang kerjanya mendakwahi manusia siang dan malam ibarat Allah yang kami muliakan kami telah didatangi berkali-kali mereka mengajak dengan bahasa yang tawadu dan itu menyentuh apa bahasa mereka Ustadz kami ini orang-orang bodoh tapi punya semangat untuk belajar agama mohon dibimbinglah kami Ustadz keluarlah bersama kami. Selama Ustadz keluar, curahkan ilmu Ustadz kepada kami. Kami siap menjadi da'i-da'i yang menyuruh manusia Ustadz. Kalau enggak orang-orang seperti Ustadz yang mendampingi kami, maka kami akan diisi oleh kebodohan. Kan bagus bahasanya. Hmm. Dan pernah ya, pernah tahun berapa ya dulu itu? Tahun yang pertama kali saya coba itu tahun 91. Saya pernah keluar bersama mereka itu tiga hari ke Ancol. Saya pernah keluar bersama mereka ke Ancol selama tiga hari benarkah apa yang mereka katakan? Ternyata mereka tidak bohong. Mereka betul-betul duduk dengan sangat khusyuk dan tawajuh di depan kita. Apa yang kita sampaikan mereka dengarkan. Apa yang mereka kita luruskan. Beginilah ya, ya, cara sholat yang benar. Beginilah cara makan yang benar. Beginilah mereka dengarkan asam wa ta'ah. Benar apa ketika saya didatangi di Bukit Tinggi ya uh, Ustaz kami Allah Sumatera Barat ini siap untuk menimba ilmu dari Ustaz bimbing kami kami siap menjadi da'i-da'i ujung tombak agama ini dan kami tidak akan malu-malu menyampaikan agama tapi bimbing kami Ustaz beri kami ilmu nah selama ini Afwan ini da'i-da'i kita Ustaz-Ustaz kita malah menjauh dengan menghukumkan wah bidah segala macamnya itu tidak bijaksana tidak bijaksana kalau ingin mereka itu berubah menjadi ke arah sunnah yang lebih sempurna beri mereka bekal ilmu dan mereka bukan orang-orang yang sombong mereka bukanlah orang-orang yang mutakabir. Cuma eh, kadang-kadang gaya kita yang kurang bersahabat kepada mereka. Kita pukul mereka dari luar dan kita tidak mau memperbaiki. Padahal awalnya mereka terbuka. Sekarang hati mereka sebahagiannya mulai mengeras. Lalu mereka benci kepada eh, kelompok-kelompok uh, yang di luar daripada mereka. Sudah ada arah ke situ. Padahal masyaikhnya, para ustadznya, dai-dai mereka yang ada dalam itu masih mencoba santun dan mengajarkan kesantunan. Saya bukan dalam rangka membela kelompok ini karena saya tidak di dalam itu. Tetapi saya melihat agar kita berpikir agak lebih lebih jernih agar kita mempunyai potensi ini musuh kita sekarang ini sudah berbagai macam jurusan menyerang kita kita masih sibuk dalam begini kita muliakan mereka karena mereka mengajak kepada agama Allah Subhanahu taala mengajak umat yang yang yang kerjanya begundalan di tengah pasar di terminal orang yang berjudi para peracur ya mengajak mereka ke jalan Allah ke agama Allah ke masjid Allah sekarang tinggal kita yang isi isi jadilah dai-dai yang mewarnai mereka saya katakan memang saya tidak punya uh, publik yang ada di depan kita di berbagai kota dan negara istilah eh, di berbagai kota dan provinsi sangat menantikan kedatangan saya. Sementara di dalam antum itu sudah banyak dai-dai. Insya Allah Taala apabila memang diperlukan segi pengilmuan dan sebagainya kita siap. Tapi untuk menampingi jalan pulang sana kemari, saya juga jalan selalu siang dan malam untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saling memuliakan sajalah. Dengan ini saya menyarankan kepada bapak kami dan kepada siapapun di seluruh dunia ini, ya, di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, bahwa kelompok itu bukan kelompok yang layak untuk dimusuhi tapi mereka layak dijadikan mitra sahabat kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka punya kelemahan seperti kita harus akui diri kita dan kelompok kita juga punya kelemahan, tetapi wajib ada uh, sinergi dan kesinambungan saling tafahum. Ya, saling memahami karena ada pekerjaan besar yang didukung dan ditopang oleh energi bersama ya jangan nanti setelah amburadul kaum muslimin seperti di Suriah kita baru bersatu jangan tunggu itu terjadi di Indonesia ibu Allah kami muliakan demikian saya. ya jazakallah khairan uh, para pemirsa rahmati Allah subhanahu wa taala uh, insyaallah uh, kajian Ustaz Zulkifli Muhammad Ali uh, seputar 10 pembatal keislaman yang sudah beliau uh, bahas sampai ke uh, pembatal yang ke-9 dan untuk pembatal keislaman yang ke-10 atau yang terakhir uh, akan eh, beliau sampaikan uh, setelah jeda berikut ini. Kajian, kajian, kajian Eh, pemirsa Wisal yang semoga senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Eh, alhamdulillah kita akan eh, melanjutkan kajian bersama Al Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Hafizahullah taala dan kami ulang sekali lagi bahwasanya pada pertemuan kali ini dan pertemuan sebelumnya beliau menyampaikan kajian dengan tema 10 pembatal keislaman dan beliau telah membahas 9 eh, daripada eh, uh, 10 pembatal uh, keislaman atau 10 pembat, uh, 10 hal yang dapat uh, membatalkan uh, syahadat uh, kita atau uh, keislaman kita. Dan pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala sekarang kita akan lanjutkan kepada uh, pembatal uh, keislaman yang terakhir atau yang ke-10 dan uh, nanti uh, di akhir uh, apa yang uh, nanti disampaikan oleh Alustad akan kami buka lagi uh, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin uh, berinteraksi dalam uh, program acara ini dapat uh, bertanya langsung ataupun melalui pesan singkat di nomor 0877779444 56 saya ulang sekali lagi 0877 77 944456 dan uh, marilah sama-sama kita dengarkan lanjutan kajian yang langsung disampaikan oleh Al Ustaz uh, Zulkifli Muhammad Ali hafizallahu taala uh, kepada Ustaz Barakallahu jazakumullah. Uh, sebelum kita sampaikan yang nomor 10 pembatal syahadat yang nomor 10 saya perlu menambahkan sedikit komentar tentang pertanyaan Bapak kita yang dari Medan tadi berkenangan jemaah yang mengajak Eh, keluar keluar tiga hari tujuh hari dan seterusnya jawaban kami uh, ditambahkan sedikit nasihat <clears throat> sebagaimana yang tadi kami anjurkan uh, kepada seluruh kita bersikap kepada saudara kita ini maka utamakanlah uh, pemersatu kita itu adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini nomor satu ini payung terbesar kita kemudian modal mereka mencintai para uh, sahabat rasulullah yang mulia dan ingin mengikuti sunnah dan itu menjadikan mereka sebenarnya siap menerima uh, ilmu daripada kita orang uh, orang-orang yang memang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu. Hanya ada nasihat yang ingin kami tambahkan kepada kawan-kawan kami yang bergerak di bidang uh, tabligh ini, di bidang menyampaikan ilmu Allah ini dan mengajak manusia kepada agama Allah kembali. <clears throat> nasihat kami teruslah dalam kebaikan, mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya setelah Allah dan teruslah dalam kebaikan meniru para sahabat-sahabat biasakanlah duduk dalam majelis-majelis ahli ilmu. Biasakanlah duduk di depan di, di, di majelis mereka. Saya dulu merasa sangat mulia sekali melihat saudara kami walaupun mereka keluar dengan rombongan apa pesan mereka sangat menyentuh saya nih terus terang saja sangat menyentuh saya Ustaz, kami duduk di depan Ustaz sekarang jadi setiap kali kita datang ke kota mereka itu eh, para pemuda-pemuda ini kelompok ini yang tua mudanya duduk rahmi jadi pengajian itu mendengarkan ilmu mendengarkan ilmu dan aktivitas mereka huruf atau keluar terus mereka lakukan. Setelah itu kita tanyakan, Ustadz kami ingin keluar dengan modal, kami ingin keluar dengan ilmu, dan kami tidak ingin keluar dengan kejahilan, makanya kami duduk di depan Ustadz. Saya berharap kemuliaan seperti ini diteruskan, di mana saja kita berada. Kadang-kadang mungkin ada di antara ahli ilmu itu yang katanya nyelikit, yang kata-katanya mungkin agak menyinggung kelompok kita dan sebagainya, bersabarlah. Tapi ilmu yang diberikannya jauh lebih banyak daripada kata-kata yang itu. Bersabarlah, ini imbauan kami. Karena bagaimanapun dakwah ini teruskan dalam kemuliaan itu akan tapi dengan ilmu. Dengan ilmu dan dengan ilmu. Teruslah menimba ilmu baik masalah fikih, baik masalah akidah, baik masalah selalu kita lapisi gerakan dakwah ini dengan ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ini adalah dasar. Jika tidak, maka kita termasuk dalam orang-orang yang diperangkap oleh setan yang terkutuk. Nggak penting menjadikan kita terasa betul-betul menyatu dan ini menjadikan kita terasa saling mengisi. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tapi kalau kita sudah menjauh dari para ahli ilmu, ya, dan kita tidak duduk dalam majelis ilmu, kita membatasi ilmu kita sebatas kita dengarkan dalam guru di lingkungan kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hikmah. Kita tidak akan pernah mendapatkan hikmah. Wal hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha bahwa ahaqum biha. Hikmah ini adalah mutiara yang hilang dari orang beriman. Maka siapa yang mendapatkannya dari siapapun dia berhak Baik, kita lanjutkan yang nomor 10. Uh, eh, yang nomor 10 adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang lain. Nah, jadi pembatal syahadat yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah kepada agama yang lain. Berpaling dari agama Allah kepada agama yang lain. Dan selama ini kan pembatal syahadat, pembatal keislaman yang kita pikirkan mutak itu keluar dari Islam kepada agama yang lain. Cuma itu, padahal ada 10. Yang nomor 10 Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang kalian telah beriman. Ha? Ya. May yartadda minkum. Siapa yang sedang atau siapa saja yang akan murtad di antara kamu dari agamanya, andinihi dari agamanya. Siapapun yang murtad. Jadi ketika dia berpindah agama, ketika dia berpindah keyakinan kepada yang lain, dia memang sudah keluar dari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa ya'tillah biqaum. Maka Allah akan ganti kalian dengan ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Siapapun yang berpaling dari peringatanku ini, dari Al-Quran, berpaling dari agama Allah ini kepada yang lain, فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ Maka sesungguhnya untuknya kehidupan yang dipersulit oleh Allah, kehidupan yang sempit. Dia orang-orang yang murtad ini tidak akan diberi oleh Allah akhirnya dan dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami kumpulkan ia, kami himpun ia bersama orang-orang yang buta. Nanti mereka bertanya di hari kiamat, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Rabb, Kenapa engkau jadikan pada hari ini aku buta padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Jawaban Allah Subhanahu wa taala pada ayat 126, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu di dunia Kalian telah mendengarkan ayat kami dan kalian dulunya telah mengimaninya fanasitaha kemudian kalian melupakannya dalam artian kalian berpaling daripadanya kalian tinggalkan dan kalian sudah mengambil yang lain wa kadzalikal yauma tunsa seperti itulah pada hari ini kalian juga kami lupakan kami jadikan kalian buta karena kalian dulu seperti orang buta terhadap ayat kami tidak peduli dan bahkan meninggalkannya eh, berpaling sama sekali wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati ashadd wa abqa dan sungguh azab akhirat itu jauh lebih keras belum lagi azab di dunia belum seberapa tapi azab akhirat ashadd wa abqa dan jauh lebih kekal jadi hamba Allah inilah yang ke-10 berpaling dari agama Allah selama ini kan orang memikirkan murtad itu ya, ya penyebab gugurnya syahadat itu adalah keluar dari agama Islam hanya itu saja. Jadi ada 10 ya. Nanti kita resum oh, terakhir daripada pengajian kita ulangi dari awal secara singkat ya. Kemudian yang 10 baru berpindah agama ya, berpindah agama atau berpaling sama sekali daripada daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala ini walaupun labelnya masih muslim tetapi dia sudah terang-terangan membuang Al-Qur'an, membuang sunnah eh, kemudian eh, membenci syariat Islam ini lalu dia mengambil petunjuk hidup yang lain dengan sengaja. Baik. Inilah dia 10 pembatal syahadat Berlindung kita kepada Allah Dan mohon disampaikan kepada yang tidak ikut mendengarkan kajian ini Dan kajian ini masih bisa kita akses di uh, di uh, situs. di situs yang miliknya Wesal TV ini insya Allah Ta'ala dan juga bisa dicetak silahkan diperbanyak kami mengizinkannya bagikan kepada kaum muslimin kita agar mereka punya benteng dalam beragama ini Barakallahu fikum Ya, eh, para pemirsa Ustaz TV yang uh, semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, demikianlah uh, 10 pembatal keislaman yang telah uh, disampaikan oleh Al Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Hafizahullah taala dan uh, sekarang kita memasuki sesi uh, tanya jawab. bagi Anda yang ingin berinteraksi dapat uh, menghubungi kami di nomor 087777944456. Saya ulang sekali lagi 087777944456 dan uh, kami mohon maaf kepada para pemirsa bagi Anda yang bertanya di luar tema kita pada pertemuan kali ini dan pertanyaan tersebut tidak akan kami jawab ya dikarenakan uh, bukannya kami tidak mau menjawab tapi untuk uh, efisiensi uh, waktu yang ada dan uh, agar uh, waktu yang ada dimanfaatkan oleh saudara saudara-saudara kita yang memang uh, membutuhkan jawaban uh, dari apa-apa uh, yang telah uh, disampaikan oleh Al Ustaz dan sekarang kita akan uh, memulai untuk uh, menjawab mulai ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, uh, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Hamidah di Pemalang. Ya, uh, Ibu dari uh, dari Pemalang langsung saja Bu, silakan. Ya. Ya, silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Saya mau menanyakan untuk pembatal sahadat yang ketiga. Mm -hmm. Tidak mau mengkafirkan orang-orang yang benar-benar kafir. Yeah. Iya Bu. Pertanyaan. Iya. Iya pertanyaannya gimana? Iya. Halo Ibu. Iya. Mau menanyakan. Iya Ibu. Tentang pem eh. Halo. Iya iya. Pembatal hajat yang ketiga. Halo. Iya, iya iya. Pertanyaannya apa? Bu? Pertanyaannya apa Bu? Apa minta dijelaskan lagi atau? Iya. Iya masih penjabarannya untuk mus dalam hal musrik maksudnya kayak kita di lingkungan kan banyak orang yang percaya dukun. Mm -hmm. Iya. Iya bu. Iya, maksud saya untuk musrik. Oh iya iya. Dukun. Iya. Itu termasuk kita walaupun dalam batin mengkafirkan mereka atau tidak. Masalahnya kalau dikatakan mereka jahil sudah kita beritahu Ustaz. Tapi mereka tetap tetap pada uh, eh, ya tetap pada iya tetap pada iya, kejahilannya itu Masih iya, iya. maksudnya dia percaya dengan misalkan minta air kepada orang pintar atau misalkan pokoknya pasti mempercayai hal-hal untuk kehidupannya itu oh, iya. kepada selain Allah untuk minta pertolongan lah istilahnya iya, ya. ini masuk ke dalam ini enggak Ustaz masalahnya saya ngeri ini masalahnya di masyarakat luar biasa Mm-hmm. Saya katakan, ya. Ya, ya terima kasih Bu Ahmad. Ya, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, Ustaz, uh, uh, mohon maaf ya. karena ini merupakan poin ketiga daripada 10 pembatal selama untuk langsung jawab atau nanti. Boleh, insya Allah kita jawab. Ah, yaudah, tersadar, Ustaz. Uh, Ibu yang kami muliakan dan semoga uh, hidayah Allah serta petunjuknya bersama dengan kita untuk kita bersama ya. Baik, Uh, boleh nggak kita mengkafirkan orang yang masih percaya dengan perdukunan segala macamnya? Sekali lagi kami sudah terangkan sebelumnya, kita tidak boleh sembrono mengkafir-kafirkan walaupun kita sudah berikan penjelasan apalagi dalam masalah orang yang percaya dengan dukun ini memang dinyatakan kafir laqad kafara bima unzila ala Muhammad kata Rasulullah kan tetapi para sahabat meyakini kalimat laqad kafara bima unzila ala Muhammad itu kufrun duna kufrin ya kekafiran yang tidak mengeluarkan orang dari keislamannya. Jadi kita nggak boleh mengatakan dia kamu sudah kafir hanya gara-gara dia percaya sama dukun. Tetapi kekufuran yang ada di sini adalah kekufuran terhadap petunjuk Rasulullah SAW di bidang itu. Nah, Mbak Allah kami muliakan dalam hal ini kita memang sekali lagi harus memperhalus pemahaman Islam kita ini dengan dalil-dalil yang yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Rasul meng, uh, mengimplementasikan, bagaimana para sahabat juga mempraktikkannya. Nah dalam hal ini kita sekali lagi bukan hak kita mengkafir-kafirkan orang. Lagi pula, ketika seseorang masih menolak dakwah kita, ketika seseorang masih menolak dakwah kita, seharusnya kita mempunyai sikap. Hmm. Sikap saja yang perlu kita kita nampakkan tanpa kita harus mengumumkan kekafiran kita, tanpa kita harus uh, karena itu adalah hak para ulama ya. Ulama lah yang berhak mengatakan si fulan fulan kafir ya. Dan ulama ini adalah ulama-ulama yang setingkat mujtahid. Setingkat mujtahid. Itu pun eh, ibarat Allah sekali lagi Kalau seandainya keleluasaan mengkafirkan ini diberikan Maka kita akan sibuk diri kita ini mengkafir-kafirkan orang Karena lingkungan kita terlalu banyak dengan kaum musyrikin pada hari ini hmm? Jadi bagaimana sebaiknya dalam dalam kondisi seperti sekarang ini Banyaklah menahan lidah Cukuplah sibukkan diri dengan diri kita dan keluarga kita setelah itu sikap kepada orang-orang musyrik wa a'rid anil rikin berpaling saja daripada mereka. Setelah dikasih tahu, dikasih ini segala macamnya. Namun kalau kita menghukum mereka itu dengan hukum kafir, sekali lagi itu bukan wewenang kita. Kalaupun pesannya kita yakin bahwa dia adalah kafir, simpan. Ini yang saya sampaikan di di pengajian kita sebelumnya simpan untuk diri kita. Kita sudah yakin orang ini sudah memenuhi syarat kekafiran. Simpan keyakinan itu diri tanpa di di, dijaharkan dan tanpa di, di, diumumkan kepada orang lain karena ini ada hanya akan mengundang fitnah. Seperti itu Bu ya. Nah, kalau saatnya kita bersikap mempunyai ini udah jelas nih, ini dukun ini. Saya tidak akan sholat di belakangnya. Itu sikap kita. Ambil cari masjid yang jelas orang imamnya adalah orang yang yang masih masih ini masih bisa kita terima tauhidnya akidahnya begitu aja tapi mengumumkan langsung ini fitnah dukun itu kafir kita akan diusir dari kampung siapa tahu orang kampung itu sangat fanatik dengan si dukun jadi gunanya apa? Gunanya memang tidak ada saat ini Akan tapi sikap itu perlu diberikan dan dinampakkan Karena ini dalam rangka pengamalan Islam secara kafah Baik, barakallah. Ya, ya, jazakallah khairan saat jawabannya. Assalamualaikum. Ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, Ustaz, ya. saya mau tanya. Uh, halo. Ya, ya, langsung saja. Ya. Ustaz, saya mau tanya ini ya. Iya silakan. Ya, ya, langsung langsung saja bu. Volume ya. televisinya ya. dikecilkan dulu bu. Volume televisinya ya, dikecilkan. Bagaimana kalau kita pernah melakukan dari eh, 10 hal pembatal keislaman tersebut baik kita sengaja atau kita tidak sengaja bagaimana setelah kita tahu seperti sekarang ini ya baik ya ya ya Ras. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum ini ibu dari mana baik ibu dan seluruh pemirsa yang ada di mana saja uh, kami mohon ketika pertanyaan itu masuk dan terima oleh uh, Ustadz pendamping kita, kita harapkan volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu karena itu mengganggu kepada uh, kebersihan dan kejernihan uh, kita di studio ini ya. Jadi jawaban untuk ibu kita bagaimana kalau seandainya uh, apa tadi? Uh, uh, kalau jika melakukan 10 pembatal ya, keislaman kita ini, pernah melakukan iya, pernah 10 pembatal keislaman bagaimana? bagaimana ya. Allahu Akbar bukankah Allah itu At-Tawwab bukankah Allah itu Al-Afu bukankah Allah itu Al-Ghaffar bukankah Allah itu Al-Ghafur ya nama-nama Allah ini Allah lengkapi semuanya untuk kabar gembira kepada hambanya apapun dosa dosa puncak seluruh dosa itu adalah syirik makanya nomor satu daripada perkara membatalkan Islam itu adalah melakukan syirik syiriknya syirik akbar nah itu pun siap Allah ampuni dosa itu at ibu minat zambi kaman la zambalahu Orang yang bertobat dari dosa yang pernah dikerjakannya. Apapun dosa, salah satu di antara 10 pembatal keimanan ini pernah dia kerjakan, lalu dia sekarang tahu, dia menyesal, kemudian dia bertobat nasuha kepada Allah, Allah anggap dulu tidak pernah dia melakukannya. Jadi dia bersih diputihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal-amal yang sudah dia kerjakan umpamanya ibu kita melakukannya pada tahun 2006 ya semenjak itu kita nggak tahu kalau kita ternyata statusnya sudah sudah murtad sebenarnya lalu kita terus beramal beramal apakah amal itu akan selamat Iya amal itu akan selamat ya setelah kita tobat nasuha jadi yang diampuni oleh Allah adalah kesalahan pada waktu 2006 itu begitu ya, luar biasa maha luasnya rahmat Allah ini tapi kalau tidak bertobat sampai sekarang pun amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa karena kita masih meyakini atau masih melakukannya. Wal billah. Oleh karena itu ngaji itu penting. Menuntut ilmu dan ta'lim itu di depan ahli ilmu itu penting ibarat Allah yang muliakan agar kita bisa merujuk kembali dan mereview ke belakang masa lalu kita wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat ya hendaklah setiap diri melihat ke belakang apa-apa yang sudah dikerjakannya untuk kedepannya melihatnya dengan ilmu dan setelah dia tahu dia salah kedepannya perbaiki yang sudah terlanjur bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian barakallahu fikum Ya, uh, jazakallah khairan Ya. Uh, selanjutnya adalah uh, pertanyaan yang telah masuk di uh, meja redaksi atau di kotak pesan yang datangnya dari uh, Roy di uh, Papua Barat ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Uh, saya mengikuti kajian ini uh, dan telah uh, uh, dijelaskan oleh Ustadz 10 pembatal keislaman. Tetapi mengapa tidak disebutkan uh, kalau meninggalkan sholat adalah juga merupakan e, batal syahadat kita karena saya e, mendengar e, bahwasanya e, orang yang meninggalkan sholat adalah dia termasuk e, orang kafir seperti itu ya hmm. jazakallah khair itu parsial ya sifatnya itu parsial e, kepada bapak kami atau siapa yang bertanya melalui pesan singkat ini Eh, parsial. Kita tidak akan merinci satu persatu karena kita menyebutkan secara global. Kalau dirinci satu persatu, satu tema itu dari 10 pembatal ini belum tentu satu kali pertemuan selesai. Belum tentu. Padahal ini cuma tiga kali pertemuan ya tentang ya. masalah ini. Ya, satu, dua, ya tiga kali pertemuan. Baru tiga kali pertemuan. Nah, uh, adapun masalah sholat bahwa dia kalau ditinggalkan dia menjadi kafir. Ini adalah keyakinan para sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya orang meninggalkan secara sholat eh, sholat itu secara amdan ya secara sengaja maka orang ini uh, telah dihukumi kafir menurut keyakinan para sahabat yang mulia dan ini tentu saja menjadi akidah kita bersama akan tetapi orang yang meninggalkan sholat sekali dia sholat sekali dia tidak ya bolong-bolong sana sini kemudian dia ketika ditanya apa kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya sholat ini bisa membatalkan keimanan segala macamnya kalau ditinggalkan ya uh, dia mengatakan saya tahu segala macamnya, tetapi saya merasa agak berat mengerjakannya sekarang ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa memenuhkan uh, hati saya untuk siap mengerjakan sholat. Saya tahu sholat ini wajib rukun agama. Uh, kemudian uh, apa? uh, tiang daripada Islam ini dan sebagainya. Cuma sekarang ini masih agak malas. Orang seperti ini baru dihukum sebagai munafik ya. Karena ilah kamu ila sholat kamu kusala. Mereka uh, tempatnya nanti di akhirat kalau nggak tobat itu di uh, neraka wail ya, di salah satu lembah dalam neraka di mana tempatkan orang-orang yang pemalas sholatnya orang-orang yang belum melupakan sholat dan melalaikan sholat di situ tempatnya tapi mereka suatu ketika dengan izin Allah selama dia tidak membenci syariat ini Nah, ini masuk dalam nomor lima loh Pak sebenarnya pembatal syahadat yang kelima yaitu membenci atau sebahagian eh, atau seluruhnya eh, kalau sudah sampai ketika benci sholat saya nggak mau sholat saya benci dengan sholat pokoknya bagi saya sholat ini sudahlah nggak ada nih ceritanya udah kayak gitu dia maka dia betul-betul sudah gugur uh, kedua kalimat syahadatnya keluar dari Islamnya selama dia tidak membenci sholat hanya saja malas maka inilah sifat dan karakter orang munafik yang mudah-mudahan saja belum sampai ke tingkat munafik akbar ya munafik uh, yang mengeluarkannya daripada keislaman. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Uh, kita akan eh, apa jawab penelpon yang masuk. Ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Ahmad. Ya. Di mana, Pak? Dari Selawi. Ya, uh, Pak Ahmad di Selawi. Ya, langsung saja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Uh, Assalamualaikum, Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Uh, ini, Sen. dengan 10 pembatal keislaman atau syahadat, yang ingin saya tanyakan, apabila ada seseorang yang sering meninggalkan sholat, kemudian kami sering memberitahukan, tapi dia ngeyel, sering juga tidak mau sholat, apakah kami salah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Mohon penjelasan, penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, kita sudah baik Pak. Insya Allah kita tidak salah karena kita sudah mengajaknya. Yang penting jangan sesekali mengajak orang untuk mengamalkan syariat ini dengan kekerasan. Bukan kita orang yang diizinkan oleh Allah melakukannya. Yang yang diizinkan oleh Allah melakukannya adalah penguasa. Penguasa yang memang punya wewenang untuk mengerasi rakyatnya yang muslim ketika rakyat itu tidak mengerjakan kewajiban syariat. Itu tugas penguasa adalah melindungi pengamalan dan ter, ter, dilaksanakannya uh, agama Allah Subhanahu wa taala itu tugas penguasa. Bila ada rakyatnya tidak sholat maka yang bertanya di bertanggung jawab nanti di hadapan Allah pertama kali adalah penguasanya. Uh, dalam hadis riwayat oleh Al Hakim dari Imam Ahmad hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani bahwa Rasulullah bersabda 10 orang saja dipimpin oleh seorang pemimpin 10 orang saja muslim apabila ada yang tidak sholat maka yang tak bertanggung jawab pertama sekali adalah pemimpinnya jadi yang memaksakan kalau ada yang sholat istilahnya ada yang berzakat memaksakan untuk mengambil zakat semacam itu kalau mereka nggak mau adalah penguasa. Jadi bukan kita ya, kita hanya menganjurkan, menasihati, menganjurkan dan menasihati. Nggak ada hak kita memaksa siapapun untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hak kita kecuali kalau kita di posisi pemimpin. Makanya berat tanggung jawab pemimpin ini. Kalau ada di antara umat muslimah yang yang sudah wajib pakai jilbab, nggak pakai jilbab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah pemimpinnya. Kalau muslimah itu umpamanya berdosa gara-gara dia tidak pakai jilbab atau gara-gara dia melacur segala macamnya, maka penanggung jawab pertama atas dosa dilakukannya adalah pemimpinnya itu. Disinilah Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti agar umatnya jangan ya, jangan sampai rakus menjadi pemimpin karena dia akan menyesal dan dia akan hina di dunia dan dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kemudian kalaupun seandainya dia sudah terlanjur menjadi pemimpin, wajib pegang erat amanah itu, kemudian bertanggung jawablah terhadap satu persatu personil yang kita pimpin. Seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab, dia sendiri yang memikul uh, gandum, dia sendiri memikul bahan makanan dari gudang uh, Baitul Mal kaum muslimin karena ada seorang ibu yang memasak dan merebus telur. Kita sudah sangat terkenal dengan kisah yang yang luar biasa ini. Abu Musa al-Ashari menawarkan diri biar saya yang memikulnya. Tidak katanya. Apakah kau sanggup memikul tanggung jawab ini nanti di hadapan Allah? Coba dia sendiri, Amirul Mukminin yang menguasai uh, timur dan barat ketika itu, dua per dunia di dalam genggamannya Begitu seorang pemimpin punya tanggung jawab. Itu dalam masalah-masalah yang yang yang apa? Yang bukan masalah uh, halal haram, bukan masalah perintah dan uh, ini ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah begitu perhatian seorang amir, seorang pemimpin. Bagaimana dengan kita yang rakyat kita uh, yang muslim dia tidak sholat kita biarkan dia minum minum keras kita biarkan ya dia uh, apa tidak pakai jilbab kita tidak peduli maka pemimpin seperti ini akan malang betul nasibnya di akhirat Pantas kalau Rasul mengatakan kebanyakan penghuni neraka dari umatku pada hari kiamat adalah para pemimpin dan orang-orang kaya. Ini berhati-hati ya ibarat Allah yang memuliakan. Jadi dalam hal ini jangan maksa maksa orang ya. Karena itu bukan wewenang kita, kita cukup hanya mengajak. Bapak sudah benar yang Bapak lakukan tapi nggak boleh sebentar Pak kita ngajak itu terus menerus terus menerus selagi dia masih tetangga kita selagi dia masih keluarga kita ajak terus ajak terus jangan main ini ini ini hanya batasnya 13 tahun 13 tahun ya, ya main-main apa pukul itu pun ada rambu-rambu cara memukulnya ya di bagian pantat ya jangan memberikan bekas yang melukai segala macamnya itu dalam rangka mendidik gitu ya bukan memukul untuk menyakiti Nah itu pun dalam usia hanya sebatas 13 tahun ke atas itu udah memain pemahaman uh, Banyak berdoa kepada Allah terus menerus ya Begitu ya Pak ya Semoga Allah SWT menolong Bapak Dan orang sekitar Bapak bisa diberi hidayah melalui perjuangan dakwah Bapak Amin ya Rabbal Alamin ya, uh Selanjutnya saat ada yang yeah. bertanya melalui dan ini pertanyaan ini e, berulang gitu ya dalam artian beberapa apa, apa penanya bertanya seputar ini bagaimana e, jika kita e, pernah melakukan atau ada orang e, terdekat kita e, melakukan beberapa poin daripada 10 pembatal keislaman tersebut namun e, di akhir hayatnya ketika dia e, sakaratul maut e, dia mau beristighfar dan setelah itu dia meninggal ya. hmm. apakah uh, tobatnya diterima sebenarnya ya, Allah Ibarallah masyarakat muslimin yang memuliakan muliakan Innamal a'malu bi khawatimiha Sesungguhnya amalan-amalan itu Cara menilainya Lihat penutupannya orang itu hidupnya seperti apa Apakah penutupan hidupnya husnul khatimah Atau penutupan hidupnya adalah su'ul khatimah Ini nilai orang nggak boleh ketika dia masih hidup karena kata Rasulullah ada orang yang seumur hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan baik seolah dia adalah ahli surga jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah ahli neraka. Ini sudah kita uraikan secara eh, ini ya secara rinci dan sistematis pernah uh, supaya kita tidak salah sangka dengan hadis ini dan salah sangka pada Allah gitu ya. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah ahli neraka. Terbukti di akhir-akhir hayatnya dia memilih jalan ahli neraka. Ya, kemudian dia menutup umurnya di situ. Memang ternyata nyampe jadwalnya di situ. Maka dia pun masuk neraka. Ada orang yang seumur hidupnya mengamal amalan yang menurut orang dia ini udah cocok jadi ahli neraka. Dan jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Tetapi yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia adalah calon penghuni surga. Dan benar, sebelum ajalnya tiba tanpa orang ini mengetahui kapan ajalnya dia memilih jalan hidup dan dari yang salah kepada yang benar sampai dia pada jadwalnya kadang-kadang baru pagi tobatnya sorenya sudah uh, sudah meninggal dunia pada seumur hidup dia jahat maka ingat tobat itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa malam tadi kami ditanya di di mana ini uh, kita berikan kajian di komunitas uh, saudara muslim kami di komunitas daerah mana itu Ya sudah, kami memberikan kajian kepada mereka. Mereka bertanya, bagaimana Ustaz? Ya kita jawab bahwa sesungguhnya uh, amalan yang dia amalkan itu untuk tobat ini, untuk tobat masalahnya, jangan ditunda-tunda. Siapa tahu takdir kematian kita adalah sore nanti. Lah kita nanti ah udah tuaan sedikit baru mau tobat. Ternyata dia mati sebelum sempat taubat. Ini yang khawatirnya kita. Karena ajal ini adalah sesuatu misterius dan sangat gaib, tidak seorang pun diberitahu dan tidak pernah ada orang pun satu orang pun yang pasti tahu kapan dia akan meninggal dunia. Nah, abah hamba Allah yang kami muliakan, oleh karena itu percepatlah melakukan tobat itu, ya. Sari'u ila maghfirah min rabbikum. Cepatlah kamu menuju keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda. Nah, bagaimana kalau dia tobat Allah terima enggak? Ya pastilah. Ketika kita buka firman surat Ali Imran surat ketiga 133, justru anjuran Allah sari'u ila maghfirati min rabbikum Ya, cepatlah kamu cepat kata Allah menuju keampunan dari roh kamu. Jadi dianjurkan. Nah setelah itu Allah ampuni atau tidak janji Allah tidak akan pernah diingkarinya seberat apapun dosa orang ini, sehitam apapun masa lalunya, se, se apa tuh semaksiat apapun dia selama ini dalam hidupnya, jika ia benar-benar tulus kembali kepada Allah, lalu dia mengucapkan kalimat mengucapkan kalimat penyesalannya di hadapan Allah dan dia jujur menumpahkan air matanya menyesal yang sudah-sudah dan dia ingin kembali menjadi manusia yang baik di, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima dia dengan penuh kecintaan. Allah akan terima dia dengan penuh kasih dan sayang. La tayasu rahmatillah. Wahai para para pelaku dosa dan maksiat Walaupun dosa itu memberatkan langit dan bumi sampai mengguncangkan arasy Allah. Kalau kita bertaubat dengan sepenuhnya kepada Allah, tumpahkan air mata ini. Allah akan menyambut kita dengan penuh kasih dan cinta. Allah akan bukakan pintu taubatnya seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita tidak mengulur-ulur waktu untuk bertaubat. Cepatlah, segeralah. Jangan sampai tunggu nanti esok dan lusa. Idza amsayta idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala sabah. Demikian Abdullah bin Umar mereka nasihat. Jangan engkau menunggu kalau waktu pagi ada, jangan tunggu nanti petang. Jangan sampai nanti petang eh, hari petang ini ada, tunggu besok pagi. Jangan, percepatlah sari'u ila magfirah min rabbikum. Saya eh, seorang lelaki di kota Payakumbuh masuk ke dalam masjid muslimin. Eh, lelaki ini tubuh tubuhnya tegap, tegap. Dulunya mantan preman. Ternyata subhanallah ketika kemana azan zuhur dia datang, belum berapa lama dia tobat eh, dari masa lalunya yang tidak baik kepada keislaman dia datang dan dia berjabatan tangan Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Langsung tahitul masjid saya rasa mungkin belum selesai beliau ini membaca Al-Fatihahnya langsung tumbang meninggal di tempat Allahu Akbar. Coba kalau ditunda-tunda, entar ah udah tuaan aja. Ternyata jadwalnya datang kematiannya di umur segitu mudanya. Orangnya kekar kuat, sehat tinggi daripada saya. Subhanallah. Allah wafatkan dia tanpa sakit. Allah wafatkan dia tanpa ada tanda-tanda. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi kepada penanya kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, percepatlah untuk kembali kepada Allah dalam taubat dan nasuha dan jangan tunda-tunda karena menundanya adalah uh, pedayaan setan dan tipuannya semoga kita menyegerakan kebaikan dan jangan sampai kita mengulur-ulur kebaikan itu setan pasti akan menghalangi kita untuk mewujudkannya ya Ustaz uh, karena waktu juga membatasi kita jawab satu oh, iya. pertanyaan iya. terakhir atau ya, ya, ya. silakan pertanyaan ya. terakhir ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Ustaz, ya, Pak. Kalimantan Barat. Iya, uh, ya Pak, langsung saja pertanyaannya, Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, eh, ada sebagian kaum muslimin yang Malas eh, untuk menuntut ilmu yang sahih eh, Ustaz. Apakah ini termasuk juga pembatal keimanan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih uh, Pak Rijal Singkawang. Pertanyaanlah apakah orang yang malas untuk menuntut ilmu syar'i ini juga merupakan salah satu pembatal keislaman? Oh, ya Rob. Bapak muslimin yang kami muliakan ini pertanyaan Bapak ini bagus sekali malas menuntut ilmu syari itu keluar nggak dia dari Islam? enggak, dia tidak keluar dari Islam tapi orangnya sudah masuk dalam perangkap syaitan kasal itu dari syaitan kasal ya dan Rasulullah ketika mengajarkan kepada kita doa anti malas itu Allahumma inni bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal ini diajar oleh Rasulullah. Karena ini berbahaya. Malas. Lindungi hamba ya Allah. Hamba berlindung kepada engkau dari rasa malas ini. Ya. Malas menuntut ilmu menjadikan kita makanan empuk oleh setan. Allah mengumumkan setan itu bagi kamu dalam hidup ini adalah musuh yang nyata dan tidak ada musuh yang sayang pada musuhnya. Setan itu ingin mencelakakan kita. Setan itu ingin mengambil kehidupan kita yang bahagia seharusnya menuju kehidupan yang celaka penuh penderitaan dan setan itu berpikir siang dan malam dan bekerja bekerja bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan kita di jalan Allah. Nah, ilmu adalah penangkal yang terbaik untuk bisa menepis godaan-godaan setan ini. Kalau terasa malas oleh kita, maka kita menyerahkan diri kita untuk diapakan saja oleh musuh. Sementara serangannya siang dan malam, pagi dan petang 24 jam tanpa henti maka apakah kita tidak mau menjadikan pelindung bagi diri kita dan pelindung itu adalah ilmu ketika malas terasa campakkan pakaian kemalas itu kemalasan itu kemudian mohon kepada Allah kan agar kita diberikan ilmu kemudian bersungguh-sungguhlah dalam menuntutnya pengajian dimanapun yang bisa kita dengarkan dengarkan sambil bawa mobil pun dengarkan ya eh, ada waktu baca membacalah bertanyalah terus dan sebagainya Rasa malas itu bisa dibuang, tetapi ala uh, inna dawa akulla syai'duddah. Ketahuilah, obat segala sesuatu itu adalah antinya. Anti malas apa? Bangkit, kan begitu. Hmm. Anti malas apa? Bangkit. Oh saya malas betul bangun subuh nih. Antinya apa? Bangun, bangkit, lawan, cuci muka, kemudian berangkat ke masjid, seger dah itu. Ya kan? Begitu kaum muslimin kami muliakan. Ya, uh, eh, jazakallah khairan Sat. Uh, eh, para pemirsa nama Allah Subhanahu wa taala. Uh, demikianlah uh, kajian kita uh, bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizallahu taala dan uh, sebelum uh, kami akhiri uh, kajian kita pada uh, pertemuan kali ini. Uh, Ustaz akan uh, memberikan kesimpulan dari apa-apa yang telah uh, beliau sampaikan dan uh, silakan Ustaz. Barakallahu. Uh, kita resum secara singkat 10 pembatal keislaman ini uh, kalau seandainya dikerjakan salah satu saja maka orang ini memang sudah batal Islamnya apakah dia tahu atau dia tidak tahu hmm? oleh karena itu kaum muslimin berhati-hatilah dan wajib terus menimba ilmu perkara-perkara yang menjadi uh, masalah doruri dalam agama ini dan saya akan konsentrasi menyampaikan masalah-masalah yang simpul-simpul agama prinsip-prinsip agama inilah konsentrasi saya sesuai dengan bidang saya dulu di Timur Tengah dan ibarat oleh kami muliakan yang pertama, pembatal syahadat atau pembatal keislaman kita adalah melakukan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah harus ada perantara. Apakah gurunya, apakah syekh, apakah almarhum, orang-orang alim yang punya karomah semacamnya, lalu dia jadikan antara dirinya dengan Allah perantara, maka ini membatalkan syahadat. Yang ketiga yaitu orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang melakukan syirik akbar atau orang kafir yang nyata-nyata telah dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam Sunnah ya atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka seperti tidak mau mengkafirkan iblis para Allah telah menyatakan kekafirannya tidak mau mengkafirkan kaum Nasara kaum Yahud yang Allah telah ternyata-nyata mengkafirkan mereka kemudian yang keempat yaitu uh, percaya bahwa petunjuk Nabi Muhammad ini bagus dan petunjuk yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad juga bagus kemudian uh, mengatakan sama bagusnya atau malah mengatakan petunjuk Nabi Muhammad itu bagus tapi untuk di Arab cuma untuk di Arab di sini nggak cocok kalau udah seperti itu yang cocok di, di, di sini adalah ini maka orang macam ini juga batal dua kalimat syahadatnya seterusnya yang kelima yaitu membenci membenci sebahagia daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau sebagian daripada petunjuknya atau mungkin keseluruhannya satu saja daripada ajaran Nabi Muhammad yang dibenci baik dalam Al-Quran atau dalam sunnahnya maka orang ini menjadi ijma orang ulama e, telah batallah syahadatnya melalui dalil-dalil Al-Quran yang jelas setelah kami terangkan yang keenam yaitu mengolok-olok mentertawakan, mencemeehkan Allah atau ayat-ayat Allah atau eh, sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau Rasulnya sendiri diejek Nah ini seluruhnya menyebabkan kekafiran orang ini seperti keterangan-keterangan Allah dalam al quran al Karim. Yang ketujuh, melakukan praktek perdukunan, mengajarkannya dan mempelajari ilmu perdukunan. Uh, begitu juga sihir dan sebagainya. Dan yang kedelapan, yaitu mempercayai bahwa ada orang tertentu atau manusia tertentu sampai ke tingkat di mana dia sudah tidak tersentuh lagi oleh kewajiban syariat sehingga dia boleh melakukan dosa dan dia tidak lagi akan berdosa dia boleh tidak melaksanakan sholat karena kalaupun dilaksanakan dia tidak akan diberi pahala lagi karena makamnya sudah sampai ke tempat makam yang tertinggi maka ini seperti yang kita uraikan tadi membatalkan dua kalimat syahadatnya dan mengeluarkannya dari Islam yang kesembilan mendukung membela membantu berpihak ya, dan melihatkan loyalitas yang nyata kepada orang musyrik atau orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin hmm? kemudian yang kesepuluh terakhir berpindah dari agama Islam kepada agama yang lain Nah ini seluruhnya menjadi perkara yang sudah bulat dalam kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang kekufuran mereka dan batalnya syahadat mereka. Walaupun menurut dirinya dia masih muslim yang baik, <clears throat> walaupun menurut masyarakat yang banyak dia masih masih masih muslim yang taat sementara dia sudah melakukan salah satu di antara ini. Lalu penutupnya adalah kalau dia pernah melakukannya, lalu dia tobat nasuha kepada Allah, Allah menganggap dia tidak pernah melakukannya. Sempurna benar maha rahmat Allah itu. Ibarat Allah kami muliakan, semoga terlindunglah umat ini hendaknya dan mohon sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kalau perlu ini cetak kemudian disidikan dibagikan pada saudara kita yang lain biar masuk dakwah ini ke rumah-rumah kita biar tahulah keluarga kita famili kita karib kerabat kita sahabat-sahabat kita beginilah cara menyebarkan dakwah ketika kita tidak mampu menyampaikan maka perpanjadilah kita perpanjangan dakwah ini dengan cara uh, memanfaatkan teknologi yang ada demikian saja al-afu minkum jami'an insyaallah pertemuan kita mungkin hari Senin lagi ya hari Senin karena besok saya ada kajian uh, eh, ibarat Allah kami muliakan kami ingatkan kembali insyaallah jadwal kita jika Allah mengizinkan adalah satu minggu uh, selama pagi dalam setiap bulan jadi minggu pertama ya kecuali bulan depan karena kami ke Malaysia insyaallah taala uh, selama empat hari mungkin dari tanggal 5 kita sudah mulai kajian lagi uh, live selama satu minggu di sini dengan izin Allah mohon disampaikan kepada yang lain karena yang selalu kita sampaikan adalah perkara-perkara yang menjadi prinsip dalam agama ini. Jazakumullah khairal jaza. Semoga kru Wesal TV diberi oleh Allah pahala sebesar-besarnya dan diberi oleh Allah limpahan rahmat dan memberatkan kepada kita seluruhnya timbangan amal nanti di akhirat. Amin ya rabbal Ya, ya, Jazakallah khairan Ustaz. Eh, para pemirsa Ustaz TV, eh, azani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, demikianlah eh, kajian kita bersama eh, Al Ustaz eh, Zulkifli Muhammad Ali hafizallahu taala yang telah menyampaikan eh, materi eh, sepuluh 10 pembatal keislaman dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita e, dari e, pada e, daripada perkara-perkara yang dapat e, membatalkan e, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan uh, pemirsa insyaallah kajian kita uh, atau kuliah subuh kita atau kuliah duha kita bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali akan kita lanjutkan pada hari Senin dan insyaallah hari Selasa juga saja Ya,